PKB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Baba Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-12 dengan judul Awal Kebangkitan Mataram Hindu. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen Ide cerita Cece Suhyar Teknik dan montase Yadi Enos Musik oleh Hari Sabar Dengan sutradara Thomas Aki Pada seri yang ke-15 ini menampilkan Rio Sempana sebagai Raden Purbaya, Yuli sebagai Cempaka, Iwan Dahlan sebagai Prabu Ajikonda, Asdi Suhastra sebagai Mamang Kuraya dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Raden Purbaya menjadi bingung dan tak habis mengerti mengapa Cembaka tiba-tiba saja jadi tak sadarkan diri setelah mendengar berita panggilan dari ayahandanya. Mimpinya yang buruk serta pengangkatannya menjadi putri angkat dari Aji Konda, dirasakan cempaka sebagai satu vonis berat yang membatasi hubungannya dengan Raden Purbaya. Dan hal tersebut tak pernah dipikirkan oleh Raden Purbaya. Kak, Kak Cempaka, Kak, Kak Cempaka pingsan kembali kamar ini diperoleh dari Armansyah 0816 355 539 Hmm, apakah sebenarnya yang telah mengganggu pikirannya? Hmm, aku akan mencoba menyadarkannya kembali. Apakah... ada apakah kak? Mengapa kakak jadi seperti ini? tidak. tidak, Raden. saya tidak apa-apa. maaf. Mungkin saya telah mengejutkan dan membuat Raden cemas. Kacempaka, apakah berita yang saya bawa tadi mengejutkan kakak? Dua kali Kacempaka pingsan ketika saya katakan berita panggilan itu. Dan saya ajak menghadap ayahanda. Hmm, ada apakah sebenarnya? Uh, uh, tidak. tidak, Raden. ayo, marilah kita temui ayah anda Raden. Tentu beliau sedang menunggu-nunggu kedatanganku. Sudah, sudahlah Kak. Jika memang Kakak sedang tidak enak badan, sedang terganggu kesehatan Kakak, saya akan mengabarkannya pada Ayahanda. Uh, eh, tidak. Saya tidak apa-apa, Raden. Eh, marilah kita ke sana. hamba sujud hamba haturkan pada ayahanda Prabu. Hmm. Aku terima sembah sujudmu anakanda Cempaka. Duduklah di dekat sini lagi. Ayo. Uh, baik ayahanda. Dan kau Purbaya, tinggalkanlah tempat ini. Pembicaraanku kali ini tidak boleh kau dengar. Ini adalah menyangkut masalah pribadi dari kakakmu Cempaka. Uh, uh, baiklah ayahanda, saya permisi. Aku ingat dahulu dengan Nyi Inot ibumu. Beberapa hari setelah kau dilahirkan, ibumu datang menghadap aku dan istriku Rara Angken. Dia menghadap untuk minta izin memberikan nama cempaka padamu. Dia meminta izin padaku dan pada istriku. Karena cempaka adalah bunga kesayangan istriku. Tentunya kau masih ingat sebagian besar Taman Sari dahulu dipenuhi dengan bunga cempaka, ya? Uh. Dan sekarang pun kukira kau masih akan dapat melihat sisa-sisanya. Uh. tidak aku sangka kau sekarang menjadi orang terdekat denganku, menjadi anak angkatku. Uh, semua itu terjadi adalah berkat kemurahan serta kebijaksanaan ayahanda yang tidak memandang hina pada Ananda. Hmm, tidak, tidak anakku cempaka, tidak. Semua itu adalah karena kebijaksanaan yang agung, yang maha bijaksana. Ayahanda Prabu sangat bijaksana. Semoga para dewa memberikan berkah, umur panjang, dan kesejahteraan untuk Ayahanda Prabu selamanya. <laughs> hmm, anak baik, anak baik. Aku tahu kau adalah seorang anak yang baik. Karena itu aku akan melengkapi anugerahku padamu aku akan mengawinkanmu dengan salah seorang pemuda bangsawan tertinggi istana ini. Jika kata-kata Aji Konda ditujukan kepada orang lain dan bukan kepada Cempaka, kata-kata itu memang merupakan satu karunia. Satu lagu indah dari Kahyangan. Tapi sayang sekali, kata-kata dan berita itu diperuntukkan bagi Cempaka. Kabar yang seharusnya merupakan laku indah bagi Cempaka, seakan-akan lonceng dan trompet kematian. Lemas lunglai seluruh tubuh Cempaka, dan air matanya pun mulai bercucuran membasahi wajahnya. Iya, aku mengerti, Cempaka. Aku mengerti bahwa kau kecewa dengan keputusanku ini. Tapi ketahuilah, demi keamanan dan kemakmuran, dan juga kesejahteraan tanah Pasundan ini, Aku harapkan kau anakku. Dan juga Purbaya mau berkurban. Percayalah, rasa cinta yang selama ini kalian pendam, kelak akan berubah menjadi sebentuk kasih sayang sesama saudara. Terimalah titahku ini, Cempaka. Titah Tuanku akan hamba junjung tinggi apapun adanya. Bagus, bagus. Kau adalah anakku yang baik, Jembaka. Bagus. Sekarang kau boleh kembali ke kamarmu. Hapuslah air matamu itu. Dan janganlah kau tunjukkan kekecewaanmu atas keputusanku pada Purbaya adikmu. Perintah Ayahanda akan Ananda junjung. Ananda mohon pamit. Kak Cempaka, tunggu. Tunggu, Kak. ada apa, Raden? Ada apakah Ayahanda memanggilmu? Berita apakah yang diberikan Ayahanda? sebuah berita gembira. Hmm, seperti yang sudah Raden duga. Kakak Cempaka masih juga memanggilku dengan sebutan Raden. Oh, oh ya. Maaf adik Purbaya. Uh, ayahandamu telah memberikan satu berita gembira. Uh, aku uh, aku akan di uh, Sudahlah, sebaiknya Raden tanyakan saja pada ayahanda. Aku malu mengatakannya. Kak, Kak Cempaka, tunggu! Kang Anon, gerak. Berhitung. Satu, dua, tiga. Kak. Hei, kenapa ini? Baris kau pakai batuk-batuk segala. Sini kamu. Aduh, saya sakit batuk, Pak. Bagaimana ini, Pak? Minum nih, bombat. Bomnya batuk, pasti sembuh. Apa, Pak? Bombat? Wah, Bombat hebat, Batuk saya langsung lenyap. Dan siapa? Bombat, bombat, bombat. Ya, kini ada bombat. Si tablet kuning segi enam dengan formula ampuh yang bekerja hebat sekuat bom. Bombat menghilangkan segala macam batuk seperti batuk kering, batuk berdahak, batuk bronkitis, batuk alergi, dan batuk karena merokok. Bombat bekerja sekuat bom. Bombat, bomnya segala macam batu, produksi KB Pharma. Kemudian, Raden Purbaya mengejar cempaka yang menyelinap ke Taman Sari. Akan tetapi di sekitar gerumbul pepohonan, ia tak lagi dapat menemukan cempaka. Ya, Raden Purbaya menjadi semakin penasaran. Dengan cepat ia menuju ke kamar cempaka. Kak Cempaka! Kak Cempaka! Bukalah pintu! Aku ingin bicara denganmu, Kak! Raden mencari Tuan Putri Cempaka? Iya. Bukankah dia ada di dalam kamarnya? Dia tidak ada di dalam kamarnya. Bukankah tadi Raden mengajak pergi menghadap Baginda? Eh, jadi, dia belum kembali ke kamarnya. Saya duduk di bawah pohon itu sejak tadi. Jika Tuan Putri Cempaka datang dan masuk kamar, tentu saya akan melihatnya. Ah, ya, sudahlah. Raden Purbaya mencari ke seluruh bagian istana hingga akhirnya setelah menjadi yakin Cempaka tidak berada di dalam istana, ia keluar istana dan kemudian berputar-putar mencari ke setiap pelosok kota raja. Hampir setiap pelosok kota raja sudah kucari. Tapi tidak juga kulihat bayangannya. Agaknya ada sesuatu yang disembunyikan Ayahanda dan juga Kak Cempaka. Hari telah mulai gelap. Aku akan mencari udara segar di pinggiran sungai, di luar benteng kota raja. Hiya, hiya! sejenak, Raden Purbaya mematung di atas kudanya. Ia tak tahu harus berbuat apa lagi untuk menghilangkan kepepatan hatinya. Turun ataukah kembali lagi ke istana? Terlihat bocah yang kini mulai meningkat remaja itu kembali digeluti oleh rasa gelisah. Berkali-kali ia menarik nafas dan menengok entah kemana. Akan tetapi, kemudian terlihat ia melompat dari punggung kudanya, melenting tinggi, kemudian hinggap di atas batu besar di tengah sungai, dan dilepaskannya semua kepepatan hatinya dengan teriakan panjang. Dan kemudian ia kembali ke tepi sungai. Akan tetapi, tidak dengan cara semula melenting hingga ke tepi. Tapi ia berjalan dengan tanpa menghiraukan air yang dingin menusuk tulang dan membasahi pakaian bawahnya hingga ke pinggang. Dan kemudian, Raden Purbaya merebahkan dirinya di rerumputan tak jauh dari tepi sungai. Terlentang memandang jauh ke angkasa raya. gelombang samudra, janganlah menjadi pemisah dan jarak antara kita. Dan secuil pengalaman yang kita dapatkan selama ini, janganlah dibiarkan sebagai kenangan sunyi. Laksana kumbang ia hinggap di antara kita, memberi madu tapi sekaligus bisa. Serba terselubung, serba berkerudung. Karena itu, menjeritlah tanpa tedeng aling-aling semua Cinta, cinta, cinta. Kakek, keluarlah. Kemana saja kakek selama ini? Ah, Kek. Ini aku di sini, bocah. Eh, sedang apa kau tadi di sungai? Ha? Aku melihat kau berteriak bagaikan seekor monyet yang menang bertarung. <laughs> Lucu sekali. Bukankah pakaian yang kau kenakan adalah pakaian istana? Kenapa kau basahi dan kau rebahkan tubuhmu tanpa memilih tempat yang bersih? Nah, kotor itu. Ujar-ujar yang kakek ucapkan itu sangatlah menyentuh hatiku. Hah? Ah, ujar-ujar yang mana? Hah? Yang mana? Ujar-ujar tadi. Hmm. Kakek keterlaluan. Pastilah kakek menyindir saya dengan ujar-ujar tadi. Hah? tunggu dulu, tunggu dulu. Ujar-ujar yang mana? Ujar-ujar tentang cinta yang tersembunyi. Hah? Cinta? <laughs> kau bilang apa? Eh, apa kau mengerti ujar-ujar tadi? Hah? Oh, <laughs> luar biasa. Luar biasa sekali. <laughs> Ah, karena cinta orang menjadi pandai. Karena cinta orang pun dapat menjadi bodoh. Karena cinta orang menjadi kuat. Tapi karena cinta pula orang menjadi letoy. <laughs> orang gila dapat menjadi waras dan orang waras dapat menjadi gila. <laughs> Kakek, hmm. aku bersungguh-sungguh. Berilah petunjuk apa yang harus saya lakukan. Oh, melakukan apa? Memangnya ada apa? Hah? Kakek, hmm. sa saya mencintai Kak Cempaka. Huh? Saya mencintainya dengan sepenuh hati. Apa yang kini saya harus lakukan? Berilah saya petunjuk, Kek. Oh, oh, oh, oh. Jadi memberi petunjuk padamu tentang cinta. Huh? Oh, <laughs> lucu, lucu sekali. <laughs> Seumur hidup aku tidak pernah kawin dan aku tidak pernah tahu tentang cinta. <laughs> aku memiliki cinta, tapi aku tidak pernah merasakannya. Lalu sekarang kau ingin meminta petunjuk dariku. Petunjuk apa, bocah? Apa yang harus saya lakukan? Hmm. Apakah saya harus mengutarakan isi hati saya? Oh, <laughs> ya utarakan saja. Katakan bahwa kau cinta. Masakan itu saja kau minta petunjuk dariku. Oh, iya, iya, benar, benar. Orang pandai dapat menjadi bodoh karena cinta. oh. Siapakah itu? Kak Cempaka. Kakek menyembunyikan Kak Cempaka. duduklah. Duduklah Purbaya, kita akan bicara. Hah? Aku sudah bertemu dengan Cempaka lebih dulu sebelum kau datang ke tempat ini. Ah, Cempaka, keluarlah. Ayo keluarlah, Cempaka. Ah, kau, kau berada di sini, Kak Cempaka. Ah, <laughs> ya, ya, ya. Aku sudah mengerti semua persoalan kalian. Hmm? Persoalan ayahandamu. Ya, aku tahu kini bahwa kau cucuku Purbaya mencintai Cempaka. Dan Cempaka pun sudah menjelaskan isi hatinya padaku. Tapi ketahuilah cucuku, tidak selamanya cinta harus berakhir dalam suatu bentuk perkawinan. Hah? Ayahandamu mempunyai persoalan yang pelik. Dan satu-satunya jalan untuk menyelesaikannya adalah pengorbanan kalian. Pengorbanan cinta kalian. Huh? Apa maksud kakek? Ah, sore tadi ayahandamu memanggil Cempaka untuk membicarakan masalah perkawinannya dengan salah seorang bangsawan istana. Loh, loh, loh, loh. Tangannya kenapa bang sampean bang? Koro kaku terus, ketel gatel ya? Itulah mbok, segala obat sudah kusoba, tapi tak sembuh-sembuh juga. Pusing aku bah. Penuh kedas surat, oleskan panas. Kalpanax sangat efektif membasmi panu, kadas kurap dan gatal jamur. Kalpanax, begitu dioleskan langsung terasa khasiatnya. Sediakan selalu Kalpanax. Kalpanax menjaga kulit tetap halus mulus, bebas dari gangguan jamur kulit. Oleskan saja Kalpanax. Produksi Kalbe Pharma. Ya, keputusan itu dibuat Pastilah atas dasar rencana perkawinan dengan Paramita. Perkawinanmu maksudku. Sikap ayahmu sudah jelas. Beliau ingin menutup kemungkinan dendam yang berkepanjangan, Purbaya. Dan untuk itulah, kalian yang menjadi korban. Tapi, kenapa harus Kak Cempaka juga dilibatkan? Ya, itu untuk menutup kemungkinan-kemungkinan yang dapat menghambat perkawinanmu dengan Paramita. Dan kini semuanya tergantung pada dirimu, Purba. Cempaka tidak dapat berbuat lain menghadapi ayahandamu selain menerima keputusan itu. Hmm? Lalu dirimu sendiri, apakah kau akan menolak dan mengecewakan ayahmu dan membuka peluang dendam yang menurut ayahmu dapat timbul? Hmm? Atau kau akan menerima keputusan itu dengan mengorbankan cintamu, cinta kalian? Tetapi peluang dendam akan menjadi tertutup dan hilang. Dan karang sedana akan menjadi tetap aman dan sejahtera. Nah, semuanya kini tergantung di atas pundakmu. Hmm? Kau... Kau harus menerimanya, Raden. Kau harus menerima keputusan ayahandamu. Karena walaupun berat, aku telah memutuskan untuk menerimanya. Raden Purbaya tidak menjawab sedikit pun karena sesungguhnya lah ia tak kuasa untuk menjawabnya. Perlahan-lahan Raden Purbaya bangkit dan kemudian menghampiri kudanya. Raden. Raden harus menerimanya. Demi karen Sedana. Demi keamanan serta kesejahteraan rakyat Karang Sedana. Raden tentu akan menerima keputusan itu, bukan? Ya, kita akan menerimanya kita harus menerimanya. Maafkan atas semua sikap Ayahanda Kacempaka. Hiya, hiya!